Terutama nikmatul iman, nikmat taufiqul hidayah, juga nikmat kesehatan. Kaum muslimin rahimakumullah, tambah terasa kita sudah melampaui pertengahan Sya'ban. Hampir memasuki 10 terakhir bulan Sya'ban. Artinya Ramadan sudah sangat dekat di depan kita. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita sehingga bisa kembali berjumpa dengan Ramadan syahrul mubarak bisa beramal saleh padanya dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla padanya dan meraih pahala sebanyak-banyaknya padanya. Kau muslimin rahimahumullah sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Ramadan sebuah bulan yang sangat istimewa berbeda dengan bulan-bulan yang lain dikarenakan di dalamnya terdapat sekian banyak kelebihan-kelebihan keutamaan-keutamaan Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffitat asyayatin." Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam apabila telah datang Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ini berita Rasul diimani secara bagirnya. Surga punya pintu, neraka punya pintu, dan setan dibelenggu. Disebutkan di sini bahwasanya ketika Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka ini dikarenakan banyaknya keutamaan-keutamaan pada bulan tersebut. Banyaknya amal-amal saleh yang dikerjakan padanya. Pintu neraka ditutup dikarenakan sedikitnya atau jarangnya orang-orang yang bermaksiat padanya atau berkurangnya kemaksiatan dan kemungkaran padanya dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa syaitan akan dibelenggu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Nasai menjelaskan bahwasanya setan yang dibelenggu di sini adalah al-maradah. Setan, setan pembangkang. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah yang namanya syaitan bertingkat-tingkat. Sisi kekufurannya, sisi pembangkangannya. Ada yang kelas kerucu, kelas teri, ada yang kelasnya kelas kakap yang disebutkan dalam riwayat tadi setan di dibelenggu disebutkan dalam riwayat yang lain menjelaskan ai al maradah setan setan pembangkang yang kelas kakapnya menunjukkan bahwa kalau itu masih ada para syaitan yang kelas-kelas kerucu-kerucu yang kelas-kelas kecil-kecil yang bertebaran selama Ramadan yang menggoda Bani Adam supaya jangan sampai beramal soleh dan terjatuh dalam kemungkaran. Kau muslimin rahimahumullah. Ramadan bulan yang penuh dengan barakah. Ramadan bulan yang penuh dengan maghfirah, dengan rahmat. Maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan fadilah Ramadan, disimpulkan ada dua keutamaan. Barang siapa yang bisa mendapatkannya, Berarti dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini akhirat. Yang pertama ialah at-taqwa. Bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Disebutkan di akhir ayat, la'allakum tattaqun, kalian pasti bertakwa. Ini apabila kalian mengerjakan siam Ramadan dengan iman. Dengan iman, la'allakum tattaqun, dapat takwa. Yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab mengharapkan pahala dari Allah semata ikhlas maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya takwa dia raih maghfirah dia dapat ini merupakan keutamaan yang sangat besar dengan satu keutamaan saja, takwa. Itu sudah kita dapatkan semua kebaikan yang ada. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dikarenakan kaum muslimin rahimakumullah sebagaimana yang kita pahami bersama, takwa itu memiliki makna yang sangat luas. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka semua perangai-perangai kebaikan itu bagian dari takwa. Artinya kalau kita siam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan ikhtisab, ikhlas billahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, maka kita akan mendapatkan sekian banyak perangai-perangai kebaikan dunia dan akhirat dengan kalimat takwa. Kita akan mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, semua larangan-larangan Allah Azza wa Jalla dengan takwa apapun kelebihan dan keutamaan yang disebutkan itu terangkai dalam kata-kata takwa. Kejelekan apapun yang dihindarkan terangkai dalam kata-kata takwa. Anda siam takwa hasilnya. Itu sangat luas maknanya. Sangat luas maknanya. Pada diri kita akan terdapat sekian banyak perangai-perangai kebaikan dan akan hilang dari kita perangai-perangai keburukan dengan takwa Allah. Dan yang paling penting diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siang tadi. Namun kaum muslimin rahimakumullah untuk mendapatkan keutamaan tadi Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan ketentuannya harus siang Ramadan imanan wahtisaba. Imanan wahtisaba. Sehingga puasa Ramadan bukan karena semata-mata tradisi Bukan semata-mata adat kaum muslimin. Bukan semata-mata siam selesai. Tidak. Tetapi siam Ramadannya itu diiringi dengan iman. Yang namanya iman bukan semata-mata keyakinan. Bukan semata-mata keimanan. Tapi diwujudkan dengan amalnya Dan diiringi dengan ihtisab. Betul-betul mengharapkan pahala dari Allah semata, ikhlas billahi ta'ala. Tidak ada tendensi-tendensi lain yang sifatnya duniawi. Semuanya Allah. Imanan wahdisa. Maka untuk mendapatkan ini semua, siam Ramadan dengan imanan wahdisa, lalu mendapatkan takwa Allah dan maghfirah daripadanya, kita harus siam Ramadan mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam apa saja yang dibimbingkan Rasul selama siang kita kerjakan. Apa saja yang dilarang oleh Rasul selama siang ditinggalkan. Baik perkara yang wajib atau perkara yang sunnah kita kerjakan. Atau perkara yang haram atau perkara yang makruh ditinggalkan. Kalau ini yang kita kerjakan, insya Allah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi kaum muslim bagi Rasulullah Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika datang Ramadan. <clears throat> ketika datang Ramadan. Kaum muslimin akan terbagi menjadi empat macam atau empat jenis orang. Ketika datang Ramadan, kaum muslimin akan terbagi menjadi empat. Paling tidak ada empat terkait dengan man shoma ramadhana imanan wa sabat Yang pertama ialah muslimin yang sama sekali tidak memperhatikan kewajiban siam Ramadan. Jangan ngurusi Ramadan. Tidak ada sedikit pun niatan untuk siam Ramadan Bahkan sebagian mereka tidak semata-mata tidak puasa, ditambah lagi tidak sholat. Barakallahu Sehingga bagi dia Ramadan dan Ramadan sama saja. Datang Ramadan, yang lainnya puasa, dia nggak puasa. Dengan santai, dengan tenang dia makan di siang hari Ramadan. Bahkan tidak juga dia mengerjakan sholat. Ini kaum muslimin rahimakumullah adalah orang yang paling jelek dari kalangan umat Islam, orang yang mengaku sebagai muslim. Paling jelek. Orang ini kaum muslimin rahimakumullah tinggal dua keadaan saja. Dia masih meyakini kewajiban puasa atau tidak. Kalau ternyata dia sampai pada tingkat mengingkari, mengingkari menentang kewajiban siam Ramadan kafir dengan kesepakatan seluruh para ulama. Tetapi kalau dia meyakini kewajiban siam Ramadan tapi ada tapinya. Dengan sekian banyak alasan kemudian dia tidak puasa Ramadan, ini masih diistilahkan oleh para ulama kafir atau masih muslim. Diistilahkan kafir atau muslim. Bukan soleh atau toleh Tapi muslim atau dia Orang yang paling Ini juga ada di kalangan kaum muslim Yang mengatakan tidak ada pusat. Hanya nah, Ada yang tidak puasa, tapi dia sholat. Ada yang dia sholat, tapi tidak puasa. Ada yang la sholat wala siang. Itu ada di kalangan kaum muslimin. Yang paling ya. Ada lagi yang kedua, yaitu kaum muslimin apabila datang Ramadan, dia mengerjakan siang. Tetapi siang Ramadan yang dia kerjakan itu bukan imanan waktu sabar. Tapi dia mengerjakan siang Ramadan tradisi dan adat saja. Ya, saya sebagai warga muslim ada tradisi siang Ramadan puasa itu adalah tradisinya kaum muslimin. Ya saya puasa. Saya orang Madura. Gitu ya. Orang Madura kebanyakan semuanya muslimin. Adatnya mereka kalau Ramadan ya puasa. Ya saya puasa. Tidak ada iman, tidak ada ikhtisab. Terbukti dia hanya semata-mata puasa. Tidak ada peningkatan amal. Tidak ada upaya meningkatkan iman dia dengan amal. Tidak ada upaya meningkatkan takwa dia dengan amal soleh dan meninggalkan perkara mungkar. Yang sebelumnya tidak pernah sholat, ya enggak sholat. Yang sebelumnya sholat tidak pernah jamaah, ya nggak pernah jamaah. Yang sebelumnya tidak pernah mulai terawih, ya nggak pernah mulai terawih. Yang sebelumnya tidak pernah membaca Al-Quran, ya nggak pernah uh, tilawatul Quran. Yang sebelumnya berbuat dosa, kemungkaran, diteruskan selama Ramadan. Yang biasa judi, lanjut judinya. Yang biasa, apa lagi? Hah? Yang biasa minum, minum. Tapi karena dia puasa, diganti malam hari. Jangan puasa, diganti malam hari. Yang minum, minum. Terus lancar saja mungkarnya lancar, maksiatnya lancar, tidak ada peningkatan iman dan takwa. Semata-mata tradisi. Tipe yang kedua ini kaum muslimin rahimakumullah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan bagian puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sudah capek-capek puasa, lapar dari mulai subuh sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengumpuli istri. Ternyata tidak dapat apa-apa dari pahalanya Allah. Hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Tidak ada imanan bisa. Orang semacam inilah yang mendapatkan doa kejelekan malaikat Jibril. Doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasul pernah naik mimbar. Setiap kali beliau naik mimbar beliau mengatakan amin. Naik lagi mengatakan amin, amin. Tiga kali. Katanya para sahabat ya Rasulullah, amin, amin apa ini? Engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan datang kepada kepadaku tadi malaikat Jibril. Dia berdoa. Di antara doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril ialah Rahima an tumri'in dakhala alaihi ramadhan thumma kharaja minhu walam lam Kul amin. Kau Sungguh sengsara, sungguh binasa, sungguh celaka. Seseorang yang mendapati Ramadan, masuk Ramadan. Kemudian dia keluar dari Ramadan dalam keadaan belum diampuni dosa. Muslimin rahimakumullah dalam Islam faedahnya satu amal kejelekan dibalas. Saya lagi lagi. Dalam Islam satu amal kejelekan dibalas satu kejelekan satu dibalas tetapi satu amal kebaikan diganjar sepuluh. Ala biasa e, biasi amsalih. Satu kebaikan sepuluh kali lipat. Bahkan bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Bahkan ila abaatin roh Lipat ganda yang sangat. Sekarang kita bayangkan. Ada seseorang yang masuk Ramadan. Bulan maghfirah. Bulan barokah bulan orang semangat untuk beramal soleh, meningkatkan iman dan takwa. Mestinya kan dia manfaatkan untuk sekian banyak amal kebaikan dan dia meraih sekian banyak pahala yang berlipat ganda. Ternyata dia masuk Ramadan, keluar dari Ramadan belum diampuni dosanya. Itu kira-kira banyak maksiatnya atau banyak taatnya. Jawabannya banyak maksiat. Sampai amal kebaikannya itu tidak bisa menutupi kejelekan kita. Kalau gitu dengan matematika gitu ya, dia beramal dosa 10 kali. Kemudian dia mengerjakan kebaikan sekali. Kan sama saja. Akhirnya 10 ya, kali maksiat diganjar 10 maksiat. Satu kali kebaikan diganjar 10 kebaikan. 10 banding 1. Mestinya lebih banyak amal baiknya. Ternyata dia lebih banyak amal jelek. Keluar dari Ramadan, belum Katakan amin. Maka saya katakan amin kepada Rasul. Yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah alaihi wasallam. Makbul apa tidak? Makbul apa tidak? Dipastikan atau secara kemungkinan sangat makbul. Yang berdoa adalah malaikat Jibril, makhluk yang suci dari kalangan para malaikat dan kiram yang mengaminkan Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka celaka orang semacam di tipe yang kedua. Banyak apa enggak banyak di kalangan kaum muslimin? Jawabannya banyak. Yang hanya semata-mata siam, puasa, tapi ya tetap amalannya ya begitu-begitu saja. Dosanya, mungkarnya, maksiatnya lanjut terus. Allahumma Ada lagi tipe yang kedua. yaitu kaum muslimin yang mengamalkan riwayat tadi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma Datang Ramadan, dia sambut dengan gembira. Dia sambut dengan sukacita. Dia siap Ramadan bukan karena tradisi atau adat. Dia puasa Ramadan dikarenakan iman dia yakin akan kewajibannya. Allah dan Rasulnya yang mengharbukan dia dia puasa Ramadan dengan niat ibadah lillahi ta'ala mengharapkan pahala dari Allah semata kepada yang Maka dia isi Ramadan dengan amal-amal ibadah, amal-amal saleh yang ditunjukkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua bimbingan Rasul dia kerjakan, hal-hal yang diharamkan, yang dilarang dalam puasa dia tinggalkan dengan senang. sahur dia kerjakan sahur sesuai dengan sunnah di akhir waktu selama mengisi hari-hari Ramadan dia isi dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, diisi dengan amal-amal sunnah, ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, diisi dengan infak dan sedekah, diisi dengan takjil iftar, menyegerakan berbuka puasa, diisi dengan qiyamul lail, tarawih, diisi dengan sekian banyak amal masalah yang lain. Luar biasa. Semangat. Iman dan Para semacam ini kaum muslimin rahimakumullah diharapkan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Dan yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min Dan ini masing-masing kaum muslimin yang masuk dalam tipe yang ketiga ini yatasawatun bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Ada yang mencapai kesempurnaan ada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Tergantung kualitas amalnya dan kuantitas amal. Itu masing-masing orang kaum muslim rahimahullah. Tapi mereka semua masuk dalam kerangka tadi la'allakum tatakun dan juga wukir Allahum atapad dalam min Itu yang kita harapkan. Tapi ada lagi tipe yang keempat. Apa kira-kira keempat ini? Hah? Apa kira-kira yang keempat itu? Perasaan sudah terwakili dengan man shoma ramadhana iman dan wahtisaba ghufira lahu matakad taqaddama min Apa ada yang keempat? Jawabannya ada yang keempat. Yang jauh lebih afdal, lebih utama daripada yang ketiga tadi. Yang ketiga sudah dapat jaminan takwa dan maghfirah. Tapi ada lagi yang keempat. Itu jauh lebih mulia lagi daripada itu. Mereka ini adalah orang-orang yang peningkatan iman dan takwanya itu bukan musiman. Pak, bukan musiman, Pak. Artinya tidak semata-mata Ramadan. Peningkatan iman dan takwa dia selama hidupnya. Sepanjang umurnya, sepanjang harinya, sepanjang tahun. Terus dia upayakan iman dan takwa. Terus dikerjakan. Amal soleh dia kerjakan. Yang muka dia diupayakan tinggalkan sama. Setiap Begitu masuk Ramadan, dia tancap gas. Semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh, semakin banyak kayak angin kencang. Barakallah. Ini yang paling afdal, yang paling utama takwanya bukan musiman selama Ramadan. Tetapi takwa dia sepanjang saat, sepanjang hari, sepanjang masa. Inilah yang ditentukan oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma <clears throat> Rasulullah alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Ibn Abbas كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan. Dan lebih banyak lagi ketika Ramadan. Ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Beliau pada ketemu malaikat Jibril ketika Ramadan, kata harus Quran. Dan para tahun beliau meninggal dunia, tak harus Quran hatam dua kali. Itu kata Kita perhatikan di awal hadis, Rasul itu orang yang paling banyak kebajikannya. Lebih banyak lagi ketika Ramadan. Itu menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah amal kebajikan yang pertama tadi di luar Ramadan. Di luar Ramadan sudah banyak amal kebaikannya, amal kebajikannya, amal solehnya, amal ketaatannya. Terus ditingkatkan iman dan takwanya. Lebih meningkat lagi, lebih banyak lagi, lebih bagus lagi ketika datangnya Ramadan. Sehingga tidak musiman. Tapi terus diupayakan sepanjang masa, sepanjang hayat. Barakallahu Sehingga takwa diarai sepanjang masa maghfirah dari Allah dia raih sepanjang hidup. Dan lebih dia dapatkan, lebih dia raih ketika Ramadan. Dan lebih-lebih lagi ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhara al-'ashr shatta mi'zarahu wa i'tazala nisa'ahu wa ahya lailak wa ayqadha ahla. Muttafaqun alaih. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila memasuki 10 hari yang terakhir Ramadan, syaddami usarahu. Beliau mengencangkan sarungnya. Artinya menyingsingkan lengan baju, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Wa'tazala nisa'ah, beliau menjauh dari para istrinya, artinya tidak mengumpuli mereka Wa ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya untuk ibadah. Wa ayqadha ahlah dan bahkan membangunkan keluarganya untuk ibadah bersama-sama pada malam-malam Betul-betul 10 hari yang terakhir itu terutama di malam harinya fokus untuk ibadah kepada Allah di pol. Nah, kalau mesin turbo, di pol seluruhnya. Barakallahu sampai tidak mengumpuli istri. Apa hukumnya haram ketika itu mengumpuli istri? Apa hukumnya haram? Tidak haram, boleh. Tetapi itu menggambarkan kesungguh-sungguhan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah kepada sehingga startnya bagus. Ha? iman dan takwa, iman dan amal saleh bagus sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Begitu masuk Ramadan, semakin kencang lagi. Begitu memasuki 10 terakhir, wow, sudah. Luar biasa. Itulah yang ditentukan Rasul alaihi salatu wassalam itu lebih afdal lagi daripada yang kedua. Dan inilah yang semestinya kaum muslimin rahimakumullah kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga peningkatan iman dan takwanya jangan musiman pas Ramadan tobat dan insafnya jangan musiman pas Ramadan Ramadan insaf <clears throat> Masya Allah semangat Hah? dulunya tidak pernah kelihatan jamaah di Al-Falah nongol semuanya Masya Allah selesai Ramadan hilang semuanya mana sebulan Oh sibuk. Mana jalan? Oh kerja. Mana yang lainnya? Hilang semuanya. Allah Musta'an. Jangan demikian. Tapi terus jaga selalu sepanjang hidupnya. Dikarenakan kita nggak tahu kapan kita meninggal, kapan kita wafat. Maka kita harus ada siap-siap sewaktu-waktu untuk menjemput ajal kita. Nah, <clears throat> ini terkait dengan empat jenis orang terkait dengan man shoma iman imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min Ini semua tergantung sejauh mana kita mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sunnah Ramadan. Barakallahu. <clears throat> Kemudian kaum muslimin rahimakumullah terkait dengan masalah ahkam. Saya singkat-singkat ini ya. Waktu yang mungkin. Terkait dengan masalah ahkam, hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum siam dan yang berkaitan dengannya. <clears throat> Ketika datang Ramadan, kaum muslimin dibagi sepuluh. Ada sepuluh orang, sepuluh macam orang terkait dengan ahkam siam ketika datangnya Ramadan. <clears throat> Dengar ya? Begitu bisa selesai teruskan. Selesai temanya gitu. Nggak lama-lama. Ada sepuluh. Kalau yang tadi empat jenis orang terkait dengan masalah iman dan waktu saat, Yang ini sepuluh jenis orang terkait dengan kabusia. Yang pertama <clears throat> ialah dia sebagai seorang muslim balik akil mukim mampu selamat dari penghalang. Ketika datang Ramadan, dia muslim, berakal, balik, mukim, mampu, dan hilang dari penghalang-penghalang siang. Yang pertama. Ini adalah orang-orang yang diwajibkan untuk siap Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus difardukan atas kamu berpuasa itu ditujukan kepada tipe ini. Muslim berakal, balik, mukim, mampu dan hilang penghalang-penghalang ini Maka diwajibkan siang Ramadan. Tergantung uh, kemudian terkait dengan iman dan waktu syabat, tergantung poin yang telah dibawakan sebelumnya. Barakallahu. Ada wabah. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, Ketika datang Ramadan, ternyata orang itu masih kafir, maka tidak ada tidak maka tidak sah siam Ramadan. Tidak pula diwajibkan atasnya siam Ramadan. Dikarenakan dia masih kafir dan ibadahnya orang kafir tidak sah selama dia masih kafir. harus muslim. Dibahas oleh para ulama. Bagaimana kalau ada orang yang mu'alaf baru masuk Islam ketika Ramadan. Masuk Ramadan, ya Allah hari yang kelima. Ada orang mu'alaf pagi-pagi datang kepada Departemen Agama, pemerintah untuk menyatakan keislamannya. Mu'alaf. Pagi-pagi, tanggal 5 Ramadan misalkan. Dia mengucapkan dua kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muncul pertanyaan. Apakah si Allah tadi yang masuk Islam di pagi hari Ramadan diwajibkan untuk puasa di sisa harinya? ini? Hmm. Ada gambarannya ini. Ada orang datang ke kantor urusan agama KUA terdepak jam 10 pagi datang jawab pak saya orang kafir pak mau masuk Islam ya iya ya. harus dipersaksikan eh, eh, oleh pemerintah supaya ngerti sudah dia mengucapkan dua kali musyahadat itu pagi hari puasa apakah dia diwajibkan berpuasa semenjak jam 10 masuk Islam sampai maghrib atau tidak? Jawabannya Nah, silap. Asal jawab atau jawabannya? Jawabannya para Jawabannya dia tidak wajib siap untuk hari itu. Dikarenakan dia mualafnya masuk Islamnya sudah masuk waktu puasa jam 10 pagi. Yang namanya puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Dikarenakan dia jam 10 pagi, maka belum termasuk ahli ibadah Tetapi sangat dianjurkan untuk menghormati orang lain yang berpuasa. Jangan makan, jangan minum sampai maghrib. Kalau bermakan sembunyi-sembunyi, menghormati orang yang berpuasa. Yang kedua, apakah dia harus mengkobok lima hari sebelumnya? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Apakah dia mengkobok? Kenapa kok tidak? Nah, dikarenakan dia masih kafir. Tidak ada kewajiban mengkobok pada lima hari sebelumnya. Tanggal enamnya, apakah wajib dia berpuasa? Jawabannya wajib dia kesepakatan para ulama dikarenakan dia sudah muslim, akil, balik, mampu, mukim, dan tidak ada pengharap. Masya Allah. Baik. Sekarang kalau ada orang yang mengalap dini hari, masuk Islam dini hari. Apakah hari esok dia wajib puasa? Jawabannya wajib puasa. Kenapa? Dikarenakan ada waktu untuk makan sahur dan niat puasa keesokan harinya. Paham ya, Pak? Tapi saya mau tanya lagi. Ada orang yang muslim, ma'ruf dia muslim, dia puasa. Hari pertama, kedua, ketiga, kelima puasa. Allah masyarakat. Tinggal lima menit ada masjid, Murtad. Murtad dari agamanya. Apakah sah puasanya? Apakah sah puasanya? Kurang lima menit azan. Murtad dari, dari Islam. Jawabannya? Jawabannya tidak sah puasanya. Lain asyrakta layak yahbatanna amaluk wa la takunanna Kalau kamu syirik, kata semua amal. Maka tidak sah puasanya. Masya Allah. Ini yang pertama. Tipe orang yang kedua. Yang kedua ialah as-saghir. Anak kecil yang belum balik. Yang kedua. Adapun anak kecil yang belum balik, tidak ada kewajiban siam dikarenakan belum Mukalaf Belum Mukalaf belum terkena beban syariat. Dia masih kecil. Tetapi dianjurkan untuk dilatih berpuasa. Melihat kondisi asli masing-masing. Jangan dipaksakan. Ketika dia punya kemampuan berpuasa, dilatih untuk berpuasa walaupun dia belum balik. Yang mau tanya, latihan puasanya ini puasa apa? Ini saya sih Pak. Saya seriusin. Nah, latihan puasa bagi anak kecil puasa apa? Setengah hari. Luhur. Asar. Hah? Nah, Dari mana tuh hari? Nah, itu. makanya saya tanyakan kepada uh, eh, jamaah sekalian, Dikarenakan umumnya kaum muslimin di Indonesia ini ketika melatih anaknya siang itu bukan siang yang sesungguhnya. Tapi latihan tidak makan dan minum. Kenapa? Latihan siang sampai gugur Latihan siang sampai asal saja. Padahal itu bukan namanya siang. Yang namanya siang, puasa dari subuh sampai maghrib. Maka ketika yang dibicarakan adalah melatih anak-anak untuk puasa itu dari mulai subuh sampai maghrib. Itu namanya melatih mereka berpuasa. Lain melatih mereka tidak makan dan minum, lain melatih mereka untuk berpuasa. Kalau puasa ada ketentuannya. Dan itulah yang ada di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka melatih anak-anak mereka yang belum balik untuk puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Ketika nangis minta makan dikasih mainan, kasih lupa mainan, lupa lagi, nangis lagi kasih mainan lagi, terus sampai maghrib. Baru kemudian mereka berbuka puasa bersama Ini yang kita baik. Sehingga tolong dirubah tradisinya, dirubah adatnya, kalau melatih anak-anak kita untuk puasa bukan puasa kejugan, bukan puasa asaran, tetapi betul-betul makna puasa dari mulai terbitnya Fajar Sodik sampai tenggelamnya dan diukur kemampuan anak tadi diukur kuat ini penting tipe yang ketiga atau orang yang ketiga ialah al-majnun orang yang gila. Masuk Ramadan ternyata dia ghairu akil, tidak berakal alias gila. Untuk orang gila kaum muslimin rahimakumullah ada dua macam dua keadaan. Yang pertama, orang gila yang total tidak pernah waras. Gila terus, maka dia tidak ada kewajiban siang, tidak sosial dikarenakan bukan mukallaf jadi paham ya? Sama kayak anak kecil. Apakah dilatih? Apakah dilatih? Ya nggak mungkin dilatih orang gila. Baik. Nah, iya. Keadaannya kecil. Orang gilanya itu tidak total. Kadang dia gila, kadang dia sembuh, kadang dia gila, kadang dia sembuh. Maka dirinci hukumnya oleh para ulama. Ketika dia dalam kondisi sedang gila, tidak ada kewajiban siap dan dasar siap. Tetapi ketika dia sembuh, sehat, waras. Dia wajib untuk berpuasa Ramadan sebagaimana kaum muslimin yang lain. Jadi paham ini? Paham ya Pak? Aku baik. Pertanyaannya apakah dia harus mengkobok hari-hari yang dia gila itu? Kenapa kok tidak? Dikarenakan? Dikarenakan? Ya bahasanya yang ilmiah. Kenapa kok tidak mengkobok? Dikarenakan bukan salah. Sehingga dia ketika sedang gila, ukur kewajiban siang padanya. Ketika dia sedang sehat, walafiat, maka ada kewajiban siang. Yang keempat. Yang keempat ialah al-harim. Alladhi balagha al-hadayan wa saqata tamizu orang yang tua bangka yang sudah sampai tingkatan tikun sudah ngelantur omongannya dan sudah gugur daya tangkap tikun tua dan tikun ingat baik-baik tua dan tikun yang ini tidak ada kewajiban siam dan juga tidak ada kewajiban kobok juga bahkan tidak ada kewajiban fidyah. La siam wala qadha wala fidyah. Dikarenakan dia tidak mukallaf lagi. Kondisi dia sama kayak anak kecil sudah ikut. terus apa itu. Dan kewajiban siam tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Ini yang keempat. Yang kelima. <clears throat> Yang kelima ialah al-ajiz anusiyam siyam ajzan mustamirra la yurja zawalu. Seseorang yang tidak mampu puasa. Akalnya masih ada, sehat. Tapi tidak mampu berpuasa. Dengan ketidakmampuan yang berkesinambungan. Yang nggak mungkin disebut. Dicontohkan seperti orang yang sudah tua. Tua renta tidak mau puas, Cuman dia masih sehat akhir akalnya. Atau orang yang sakit parah, tidak kuat puasa. Dan secara medis, tidak mungkin sembuh. Jawabannya, Pak Isya, insya Allah. Kita sekarang seluruh insya Allah, ada Isya dan meneruskan sebentar, Pak Isya meneruskan poin-poin terkait dengan 10 orang tadi lengkap dengan hukumnya dan keadaannya masing-masing. Allah Alhamdulillah.